uh, pengumuman sedikit lagi bagi Ikhwan mungkin yang baru datang uh, bisa menempati ruangan sebelah depan rumah Pak Iswar atau di belakang di depan musola ada tenda disediakan bagi Ikhwan mungkin yang nggak muat di sini. Nah, kemudian kita mulai menginjak acara selanjutnya yaitu uh, sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Limo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajumain Amma ba'du. Rahbi sahli Sodri. wa yasir li amri wahlul ugdata milisani lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Mukhtar Syari, Ketua MUI tingkat Kecamatan Limo. Yang terhormat tuan rumah Bapak Haji Ustadz Iswar Harhab. Yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Muhammad Umar. Mohon maaf ini apabila yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Limo sudah hadir belum ya? Insya Allah hadir. Yang terhormat Muspika Kecamatan Limo, Polsek maupun dan Ramil. Yang terhormat Ketua RW RT se Kelurahan Limo tokoh masyarakat, tokoh agama, para haji yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat bersilaturahmi, tentu atas izinnya saya bisa bertatap muka, berkenalan. Ya, mudah-mudahan dalam pertemuan ini ada yang bisa diambil manfaatnya. Ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri Pak, karena kalau bahasa kita tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya Muhammad Nur Hakim Siregar ya, jadi orang Tapanuli ya, Tapanuli Selatan orang Medan ya. Alhamdulillah saya dapat amanah kurang lebih sekitar tiga bulan jadi masih seumur jagung jadi masih harus banyak belajar harus banyak kenal wilayah dan warganya mudah-mudahan ini seluruhnya warga wilayah Limo ya paling tidak begitu jadi kalau kenal, ketemu tidak asing lagi. Ya, itu. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ini yang kalau bilang ditempati ya kepada musyola Anur mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, karena acara ini adalah takbir apa tablik akbar ya Pak ya. ya atau pengajian ya. Jadi untuk mengkaji terkait dengan apa-apa e, kehidupan yang ada di dunia ini. Karena terus terang sekarang ini banyak hal-hal yang memang harus betul-betul kita waspadai. Sehingga apapun langkah yang kita laksanakan, yang kita jalankan tidak sesat, tidak salah. Nah, kami dari pemerintahan kecamatan menyambut baik memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Ustadz Iswar Harahap. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita seluruhnya. Tadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kalau bahasa kita yang tidak benar, maka kita jauhkan. Itu saja mudah-mudahan saya harapkan sekali lagi untuk wilayah Kecamatan Limo tetap aman tertib ya. Dan paling tidak saya sampaikan juga bahwa di Kecamatan Limo ini sedang merayakan Hari HUT Kota yang ke-16. Jadi kalau ke-16 sudah hampir 17. Nanti tanggal 27 April itu genap 16 tahun. Mudah-mudahan dengan umur yang 16 tahun Kota Depok khususnya Kecamatan Lemo bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi. Ya, apa itu pelayanan? Semuanya, Pak. Mulai dari administrasi, pemerintahan, pertanahan, termasuk terkait dengan rekan-rekan kita ini pendatang, ya, kependudukan dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan lebih kita tingkatkan lagi itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Bapak. Ini mohon maaf Bapak ya, ini saya tidak mengurangi rasa hormat karena saya langsung meluncur lagi ada kegiatan baru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Camat, Bapak Muhammad Nur Hakim Siregar dari Tapanuli Selatan. Nah, uh, selanjutnya sambutan yang kedua yaitu dari Ketua MUI Kecamatan Limo kepada Bapak Muhtar Syari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين ونستغفر ونتوب من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن له فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة عنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع ليوم الدين أما بعد al-mukarramun para alim ulama wa zu'ama wa khusus guru kita yaitu al-mukarram syekhuna Ustaz Muhammad Umar juga orang tua kita sahibul bait Bapak Ustadz uh, eh, Suara Alhamdulillah dengan baik beliau kita dikumpulkan di sini mudah-mudahan kumpulnya kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Camat yang baru saja memberikan sambutan yang telah meninggal kita, mudah-mudahan beliau diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak lurah, Bapak RW, Bapak RT dan jamaah. Ya insyaallah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hadirin Bangga rasanya di pagi hari ini biasanya kita bertebaran dalam rangka ada yang mencari rezeki, melaksanakan tugas, tapi kali ini istimewa di hari ini hari istimewa di bulan Rajab kita dengan seizin Allah dipertemukan dalam langkah talabul ilmi li islahi a'malina li islahi ikhwanina dalam rangka memperbaiki persatuan kita persaudaraan kita memang saat ini kita sangat khawatir sudah tidak lagi mengikuti apa-apa yang diatur oleh Allah. Wa kum ibadul ikhwanan. Ini rahasia kekuatan umat Islam. Karena ini rahasia ya karena kekuatan persatuan sehingga orang-orang yang tidak senang terhadap Islam bagaimana caranya karena mereka tahu tidak mungkin Islam akan dihapus tidak mungkin Islam akan hilangkan. Sangat tidak mungkin. Sekalipun dia tidak sholat. Seandainya ada umat Islam. Tempat ibadahnya dirusak. Saya yakin orang itu tidak senang. Itu tidak mungkin. Dan tidak mungkin umat Islam perangkan secara jahatnya tidak mungkin. Tidak mampu. Jadi salah satu diantaranya untuk memperandakan bagaimana umat Islam akan terpecah-pecah. Karena Allah sudah pesan, ya wala takunu kalladzi tafarraquna wa ikhtalafu min ba'di. Itu berarti ada kekuatan. Kayak ini kekuatanlah akan dirombak oleh orang-orang non-Islam. Alhamdulillah nanti akan jelaskan supaya kita tidak salah memandang, tidak salah mengikuti. Insya Allah akan di bagaimana ISIS siapa sebenarnya. Tadi sedikit sudah bicara dengan guru kita ya tentang bagaimana ISIS umat Islam mengajarkan berdakwah para dai-nya, para penerus dakwah ialah ingat Nabi diperintahkan wa marina ilal balag menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan, telah sampaikan mereka bersyahadat cukup. Gitu. Nanti amalnya terserah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah kita. Tidak sampai merusak apa-apa yang ada di umat Islam. Bahkan ketika perang pun Nabi memberi sinyal, Nabi memberi peraturan tidak boleh membunuh orang yang lemah, tidak memboleh, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh orang perempuan. Tapi kalau kita lihat sekarang, subhanallah, ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh umat Islam. Perlu kita tahu, alhamdulillah guru kita sudah siap, bahkan tadi sedikit sudah baca ada makalahnya, ya Mungkin salah-salah jamaah sudah dapat sudah. Ya, walaupun kecil bentuknya, ini luas pemahamannya. Ya, sedapat ini, insya Allah jamaah dapat sudah. Ya, insya Allah dapat. Ini kecil bentuknya tapi luar biasa. Ya, sehingga kalau sebaca tidak keluar daripada apa apa yang digariskan dalam uh, pelatihan itu Al-Quranul Al Karim. Islam tidak mengajari Islam tidak mengatur ialah untuk berpecah belah persatuan. Silakan. Adapun nanti di antara ikhwan kita karena ini kita sangat luar biasa ya. Islam mengajarkan macam-macam. Lihat, ingat kita hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah bagaimana orang-orang Makkah, bagaimana orang-orang Madinah, bagaimana orang Ansor dan kaum Muhajirin. Mungkin telah sampaikan ketika pertemuan saya di sini awal ayah anda. Tanggal berapa itu? Berapa tahun ya? lalu ya? Ya udah sekian tahun yang lalu sudah lupa saya sampaikan. Ya, memang sangat berat. Tapi insya Allah katanya pas biru. Ya, maka sabarlah. Ya, al mutamatiku bidini akabil jamrah berpegang teguh dengan agama tidak ubahnya bagaikan memegang bara yang sangat panas. Saya yakini bapak jamaah pakai begini nih, wah Tentunya banyak yang keluar BAB. Kalau istilah saya itu membuang muka gitu. Iya, pernah nggak gitu? saya sendiri kadang-kadang kalau keluar pakai pakai uang, ah, aman gitu ya. Tapi pas biru itu baru dipakai, belum kita laksanakan lagi. Ya. Nah saat ini juga tentunya kita di musola An-Nur. Ya, alhamdulillah, subhanallah. Senang rasanya, indah rasanya. Dan kalau tempat yang sering dibaca Al-Quran, lain tempat yang sering dikumandangkan dangdut gitu. Ya, lain kita tenang. Jiwa kita sudah menyatu. Begitu masuk terasa apa nama nur Al-Quran, cahaya Al-Quran indah rasanya. Ya Allah di sana terdengar suara Al-Quran, suara Al-Quran, salawat, tasbih, zikir, subhanallah. Ya, kita tambah senang. Itu pun kalau memang kita ada di situ. Tapi kalau kita nggak menyatu, ya nggak senang juga. Ya maaf kayak orang yang maaf saya senang sate istilahnya biar sate kesini, ya ada sate nggak ya di sini <laughs> maaf bohong enak <laughs> ya sate menurut saya enak karena saya doyan bagi yang nggak doyan bagaimana alergi sama kita Al-Quran begitu masuk soal Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Aqimis sholat dan seterusnya Oh kita nyatu rasanya tapi bagi orang-orang yang nggak senang Al-Quran, wah oh, pusing rasanya. Alhamdulillah tadi kena senang Al-Quran, begitu masuk kemarin semua indah. Yang penting mari kita jaga persatuan kesatuan kita. Ya, di sini ayat berapa itu? Sudah ketemu sini bahasa baru baca baru dapat ini. Jadi belum apa? Saya dapat melihatkan yang pada intinya kalau kita menemukan suatu pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin-pemimpin yang tidak bijak katanya pas biru maka bersabarlah ya memang kalau kita lihat sekarang masya Allah kita bingung ada saudara kita yang tidak paham dengan musuh Islam dia bergandengan tetapi sesama Islam justru dia bermusuhan ini untuk kita pertanyakan. Tentunya kita ada tugas para ulama, para ustadz, para orang-orang yang punya ilmu dan tugas kita semua memberi kepahaman kepada mereka. Mudah-mudahan saja ikhwan kita yang mungkin saat ini dalam keliru diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya amin wa walafu minkum dan semua maaf yang terpenting adalah nanti dari guru kita yang tentunya jauh lebih manfaat, lebih berguna dan lebih luas sekali. Akhir kalam walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Muhtar yang telah memberikan sambutannya pada pagi hari ini. Eh, kami ucapkan selamat datang alhan wasahlan kepada Bapak Lurah, kemudian eh, perwakilan dari Polsek Limo dan juga Bapak-bapak RT dan RW di Kelurahan Limo ini. Baik, uh, selanjutnya kita langsung kepada acara muhadharah yang akan diisi oleh Ustadz Muhammad Umar Asawet Hafizullah. Kepada beliau kami persilahkan.